Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di bait yang ke-8 kalau tidak salah bait yang ke-8 betul akan kita ulang sedikit ya akan kita ulang sedikit dari mulai bait yang kelima Tapi penjelasan yang akan saya sampaikan Penjelasan yang saya nukil dari Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwa al qadimu al-munzalu. Pada bait yang kelima, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan wa aqulu fil qur'ani madhabku atau pendapatku tentang Al-Quran adalah maja'at bihi ayatuhu fahuwal qadimu al-munzalu apa yang sudah dijelaskan pada ayat-ayatnya fahuwal qadimu al-munzalu dan ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran itu secara umum telah lama ada. Al-Munzalu. Diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jal. Bait yang kelima ini menjelaskan tentang akidah Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Beliau rahimahullahu taala mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kitabullah al-munazzal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ghairu makhluk dan bukan makhluk. Minallahi bada'a wa ilaihi ya'ud. Bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan beliau rahimahullahu taala juga meyakini kalau Al-Qur'an ini mengandung unsur huruf dan kalimat. Ada ayat-ayat, ada surat-surat. Semuanya kalam Allah tabaraka wa taala. Tidak ada satu huruf pun yang merupakan kalam manusia. Jibril hanya sekedar menyampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga hanya sekedar menyampaikan. Al-Qur'an tetap sebagai kalam Allah meskipun dibaca oleh lisan-lisan manusia, ditulis, dibukukan, tetap itu sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal jamaah. Dengan demikian, apa yang diyakini oleh Syekhul Islam tentang Al-Quran sama dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal jamaah. Syekhul Islam tidak memiliki keyakinan lain soal Al-Quran. Ya. Akidah beliau utuh murni, sama persis dengan akidah Ahlus Sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, Aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu pendapatku atau madhabku tentang Al-Quran adalah apa yang telah dijelaskan oleh ayat-ayatnya. Karena banyak ayat, bahkan hadis-hadis yang menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah munazzalun min ingdillah. Diturunkan dari sisi Allah, kalam Allah. Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan perkataan manusia. Satu di antara sekian banyak ayat itu adalah di surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ahadum minan wa in ahadum minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah surat at-taubah maaf wa in ahadum minal, minal musyrikin jika ada seseorang dari kalangan kaum musyrikin istajaraka meminta perlindungan kepadamu faajirhu maka berilah perlindungan hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mau mendengar kalam Allah. Jelas di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an sebagai kalam Allah. Jadi bukan makhluk. Ya. Kemudian di surat Yusuf Allah berfirman inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar kalian berakal. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu terdiri dari unsur huruf, kalimat, ya, dan seterusnya. Nah, Kemudian beliau mengatakan fahuwal qadimul munazzal. Al-Qur'an telah lama ada. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari kalimat ini adalah ingin menerangkan bahwa Quran yang merupakan kalam Allah itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sifat bagi Allah Subhanahu wa taala qadimun nau yang jenisnya telah lama ada, bukan sesuatu yang baru. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kalam yang telah lama ada, bukan sesuatu yang baru. Bukan sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, tidak. Ya. Sifat kalam adalah sifat yang telah lama ada, Ketika Allah mengatakan bahwa dirinya al-awwalu wal akhiru, yang paling awal dan yang paling akhir, maka seluruh sifatnya pun begitu. Yang paling awal dan yang paling akhir. Tidak ada awalannya. Huwal awal, dialah yang paling awal. Maka kalam Allah yang merupakan sifatnya juga telah lama ada. Al-awwal, yang paling awal. Nah, beda dengan manusia ketika disifati kalam. Manusia baru bisa bicara setelah sebelumnya tidak bisa bicara. Ya. Awal terlahir ke dunia tidak langsung bisa bicara. Belajar terus, belajar terus, makin besar ada proses belajar A, I, U, E, O sampai akhirnya bisa mengucapkan sebuah kalimat dengan sempurna. Adapun Allah Subhanahu wa taala yatakallam Allah berbicara dengan pembicaraan yang telah lama ada. Tidak ada awalannya. Karena dia yang الأول الآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن نعم بيت ينكرنام وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول Kata Syekhul Islam, pendapatku tentang Al-Quran dan sifat-sifat Allah lainnya Qala Allahu Jalla Jalaluhu Seperti yang telah Difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla wal Mustafa al Hadi dan seperti apa yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi petunjuk wala ata awalu dan aku tidak mentakwilnya aku tidak mentakwilnya ini isi bait yang ke-6 Pendapatku tentang Al-Quran dan sifat-sifat Allah lainnya adalah seperti yang Allah firmankan. Dan seperti yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi petunjuk. Wala ata'awalu dan aku tidak mentakwilnya. Ini keyakinan beliau tentang Al-Quran. Pertama di bait yang kelima beliau meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah diturunkan dari sisi Allah dan jenis kalamnya adalah qadim telah lama ada. Bait yang keenam, Syekhul Islam menyatakan bahwa akidahnya tentang Al-Quran dan sifat-sifat Allah lainnya adalah sama persis seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, dalam sunnahnya. Nah. Jadi bait yang keenam ini sebagai penjelasan lanjutan dari bait yang ke-5 ya. Berikutnya bait yang ke-7 Wa jami'u ayatis sifati umirruha haqqan kama naqalat tirazul bait yang ketujuh dan seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah dan seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah umir ruha aku membiarkan sebagaimana datangnya Hakon kama naqalat tirazul awwalu. Persis seperti yang telah dinukil oleh generasi pertama yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sikap para sahabat dulu ketika mendapatkan keterangan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal baik yang tertera di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membiarkan sebagaimana datangnya dalam artian tidak menentangnya, tidak menafsirkannya dengan tafsiran yang tidak benar, tidak menolaknya, tetapi membiarkan sebagaimana datangnya. Dalam artian mengimaninya, tidak pernah mempertanyakannya, ya, menerimanya secara sempurna. Inilah akidah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini madhab beliau terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan umir ruha. Aku membiarkan sebagaimana datangnya. Dan ini adalah madhab salaf. Fi kulli zaman wa makan pada setiap tempat dan zaman. Seperti ini. Membiarkan ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal sebagaimana datangnya. Tidak mentakwilnya, tidak mentahrifnya, tidak merubah maknanya, apalagi kalau sampai apa? menolaknya. Nah, namun tetap meyakini bahwa semua sifat-sifat itu baik yang tertera di dalam kitabullah ataupun dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada maknanya. Ada maknanya. Ya. Misalnya seperti firman Allah Azza wa Jalla di Quran surat Al-Maidah, Wahuwa 'ala kulli syai'in qadir." Contoh mudahnya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Di situ ada kata qadirun. Qadir adalah ismun min asma'illahi azza wa jal, satu nama dari nama-nama Allah azza wa jal. Dari nama ini, nama Qadir menunjukkan sifat kudroh sifat kuasa Allah Azza Wajal. sifat kuasa Allah Azza Wajal adalah sifat zatiyah yang berhubungan dengan zat Allah Azza Wajal. sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun para salaf ya, Para sahabat ketika menjumpai ayat ini mereka mengimani bahwa Qadir adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Mereka pun meyakini bahwa ada sifat kudroh bagi Allah Azza wa Jal. Kemudian mereka membiarkannya, mereka tidak menyerupakan sifat kuasa Allah dengan sifat kuasa makhluknya. La tasbih la tamsil. Mereka juga tidak menolak la ta'til. Mereka tidak mentakwilkannya wala takwil. Tetapi membiarkan sebagaimana datangnya, mengimaninya, menerimanya ya. Dan menetapkannya. Berikutnya bait yang ke-8. Qala wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. Syekhul Islam mengatakan wa aruddu uhdataha ila nuqaliha. dan aku kembalikan pertanggungjawabannya soal keterangan yang memuat sifat-sifat Allah Azza wa Jal ila nuqaliha kepada para penukilnya. Karena hadis maupun ayat yang datang kepada kita yang di dalamnya memuat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal tidak datang begitu saja secara langsung akan tetapi melalui penukilan-penukilan dari setiap generasi. Dari mulai generasi pertama, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in terus terus terus terus sampailah kepada kita. Kita bisa membaca Al-Qur'an, kita bisa membaca hadis yang kebetulan di dalamnya memuat sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Nah, kata Syekhul Islam, aku kembalikan pertanggungjawabannya soal ini, soal keterangan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis kepada para penukilnya. Jadi kewajiban kita generasi sekarang hanya mengimaninya saja, menerimanya saja. Adapun pertanggungjawaban penukilan tersebut itu dikembalikan kepada para penukilnya. Ya. Karena kita bukan orang yang pertama menukilnya. Sebelum kita berlalu banyak generasi manusia dari mulai generasi sahabat terus turun temurun terus terus terus sampai kepada kita. Kemudian kata Syekhul Islam wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. Dan aku akan menjaga melindungi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini an kulli ma yutakhayyalu dari segala perkara yang berbau khayalan. Jadi segala perkara yang berbau khayalan. Karena sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang sampai kepada kita keterangannya itu harus bersih dari takwil. Jangan sampai ada orang yang merubah-rubah maknanya Jangan sampai ada orang yang dengan sengaja menolaknya. Jadi harus kita jaga dengan baik. Dan ini sebagai bagian dari membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Nah. Tapi berikutnya bait yang ke-9. Qubhan liman al Qur'ana wara'ahu. Wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Semoga kejelekan menimpa orang-orang yang mencampakkan Al-Quran di belakang punggungnya. Wa idza yaqulu qala al Di mana mereka ini kalau berdalil justru mengutip perkataan akhtal. Perkataan al-akhtal. Ini isi bait nanti akan kita terangkan. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali pada bait yang ke-9 ini ada doa kejelekan ya, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ditujukan khusus kepada orang-orang yang tidak mau berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam bab asma was sifat. Dan justru lebih memilih mengikuti pendapat seseorang atau tokoh tertentu. Kata Syekhul Islam, qubhan. Semoga kejelekan menimpa orang yang mencampakkan Al-Qur'an di belakang punggungnya. Maksudnya orang-orang yang tidak mau menjadikan kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW sebagai dalil, sebagai dasar dalam bab asma wa sifat ataupun dalam bab yang lainnya. Wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtal. Justru mereka ketika berdalil malah mengutip perkataan tokoh tertentu. Dalam bait syair disebut nama al-akhtal. Wa idza istadalla jika berdalil malah mengutip perkataan al-akhtal tol mencampakkan Al-Quran di belakang punduk punggungnya kemudian mengambil pendapat Al-Akhtol Al-Akhtol adalah seorang laki-laki Nasrani beragama Nasrani penyair memang cukup dikenal ya, Kata-kata Al-Akhtal dalam syairnya ini dijadikan rujukan oleh kaum Asyairah dalam mentakwil sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Akhtal dalam salah satu bait syairnya dia mengatakan Bisrun qadistawa alal iraqi Bishr, dia telah menguasai Irak. Ada kata istawa yang kemudian diartikan oleh Al-Akhtal dengan istaula, menguasai. Bukan bersemayam, tapi menguasai. Atas dasar bait syair itu kemudian orang-orang Ash'ari mentakwil sifat istawa menjadi istaula. Mereka menolak Allah istiwa di atas arsh. Allah itu tidak istiwa di atas arsh. Ayat yang menyebutkan bahwa Allah istiwa di atas arsh itu artinya berkuasa, menguasai arsh, bukan bersemayam di atas arsh. Ya. Sekali lagi yang jadi landasannya adalah perkataan Al-Akhtol. Seorang laki-laki Nasrani ini rujukannya. Karena yang dijadikan rujukannya adalah seorang laki-laki penyair Nasrani, maka jelas salah kaprah. Ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalau dirinya istawa alal arsh itu di tujuh tempat. Bukan di satu surat tapi di tujuh surat. Di surat Toha, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Di surat Ar-Ra'd juga demikian. Allah menyatakan bahwa dirinya istawa 'alal 'arsy. Di surat As-Sajdah Allah juga menyatakan bahwa Allah Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Di surat Al-A'raf juga sama. Allah menyatakan istawa alal arsh di surat Yunus begitu di surat Al-Furqan juga sama di surat Al-Hadid juga begitu di tujuh tempat di tujuh surat Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya istawa di atas arsh ya. istawa kalau dilihat dari segi makna artinya adalah ala wartafa'a Ala wartafa'a sa'ada. Ala wartafa'a sa'ada itu artinya meninggi, meninggi di atas arsh. Sebagian orang yang menolak Allah istawa di atas arsh, mereka mengatakan gak mungkin Allah istawa di atas arsh karena Allah tidak butuh tempat. Memang tidak ada satu tempat pun yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud istawa alal arsh itu adalah ala wartafa'a, meninggi. Bahkan sebagian mereka orang-orang yang menolak mempermainkan ayat ini. Apakah mungkin Allah itu duduk di atas arsh seperti duduknya seseorang di atas kursinya dengan kaki yang bergelantungan ke bawah? Ta'ala Allah amma yaqulun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka katakan. Ini terkait dengan sifat Allah Azza wa Jal. Setiap kali kita berbicara tentang sifat Allah Azza wa Jal, maka kita harus selalu ingat sebuah ayat yang itu menjadi kunci dalam kebenaran pemahaman kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau zat Allah Azza wa Jal tidak serupa dengan sesuatu apapun, maka sifat-sifatnya pun secara keseluruhan tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Karena pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal adalah cabang dari pembicaraan tentang zat Allah Azza wa Jal. Ketika Allah mengabarkan kepada kita bahwa dirinya istawa alal ars, jangan kemudian terbayang di benak kita kalau Allah berarti sedang duduk di atas aras seperti duduknya manusia atau seseorang. Ini hal yang keliru. Ya. Setiap kali kita mendapatkan keterangan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, jangan sedikit pun tergambar di benak kita untuk menyamakannya dengan apa yang dilakukan oleh makhluk atau dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Jauhi itu. Ya. Nah, kesalahan orang-orang Asy'ariyah ketika mereka mentakwil istawa dengan istaula itu merujuk kepada perkataan seorang laki-laki Nasrani yang bernama Akhtal. Mereka mencampakkan kitabullah Al-Qur'an di belakang punggungnya. Karena di tujuh tempat Allah menyebutkan bahwa Allah istawa di atas arsh. Allah mengulang-ulang menyebutkan hal ini. Ya. Seolah ingin menekankan bahwa dirinya Allah Azza wa Jal istawa di atas arsh. Alal arshi istawa. Ya. Jadi keliru, salah. Kalau ada orang yang menafsirkan istawa dengan istaula. Istaula itu artinya menguasai. Ya. Kalau seandainya kata istawa boleh ditafsirkan dengan istaula, maka boleh kalau begitu kita mengatakan Ar-Rahmanu alal ardi istawa. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita mengatakan Ar-Rahmanu alal ardi istawa? Boleh nggak? Boleh tidak? Hmm? Tidak boleh, karena tidak ada satu ayat pun yang menyebut bahwa Ar-Rahmanu alal ardi istawa. Yang ada adalah Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Tapi ikhwan bin rahimakumullah, kalau seandainya istawa itu boleh diartikan dengan istaula, berkuasa, maka boleh kita mengatakan bahwa Ar-Rahman alal ardi istaula. Allah menguasai bumi, ya enggak? Tapi tidak ada masalahnya ayat yang seperti itu. Ya. Dan apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada bait yang kesembilan ini ya. sebagai sindiran bagi mereka-mereka yang mentakwil ya, menafsirkan sifat-sifat Allah dengan tafsiran-tafsiran yang batil dengan tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tidak sedikit pun keluar pemahamannya dari pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah, para ulama' Karena semua imam imam madhab yang empat itu mengatakan bahwa Allah istawa di atas arsh. Gak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Allah tidak istawa di atas arsh. Gak ada seorang pun yang mengatakan istawa ini artinya istaula, gak ada. Ya. Semua mengimani bahwa Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Ingat istawa maknanya adalah ala war tafa'a, meninggi. Kalau dalam terjemahan Al-Quran di tengah-tengah kita, Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas arsh. Itu artinya ala wartafa'a. Meninggi. Tinggi di atas arshnya. Bait yang ke-10 qala wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu wal mu'minun kaum mu'minin yarawna haqqan rabbahum mereka akan dapat melihat Robnya secara pasti mereka akan dapat melihat Robnya secara pasti. Wa ilas samai bi ghairi kaifin yanzilu. Dan Allah Rabb akan turun ke langit dunia. Bi ghairi kaifin tanpa perlu ditanyakan bagaimana turunnya tanpa perlu ditanyakan bagaimana turunnya. Dalam bait yang ke-10 ini Syekhul Islam menyebutkan dua madhabnya atau dua keyakinannya terkait Allah Azza wa Jal. Pertama bahwa Allah dapat dilihat oleh kaum mukminin. Ru'yatullah melihat Allah Azza wa Jal adalah sesuatu yang nyata, ada. Ya. Kemudian yang kedua, beliau rahimahullahu taala menetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia. Dua perkara ini adalah dua perkara yang menjadi keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Pertama adanya ru'yatullah. Bahwa kaum mukminin dapat melihat Robnya, dapat melihat Allah Azza wa Jal. Tapi di akhirat, di surga, tidak di dunia. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menyatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi Sesungguhnya kalian itu semuanya akan dapat melihat Rob kalian. Kama tarawna hadzal qamar. Persis seperti kalian melihat bulan ini. Maksudnya jelasnya. Maksudnya apa? Jelasnya. Bahwa kalian akan melihat Rob kalian dengan jelas. Seperti kalian melihat bulan ini dengan jelas. Tidak terhalangi oleh apapun ketika kalian melihatnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala pun menegaskan. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbihim nadhirah. Bahwa orang-orang yang beriman akan dapat melihat Robnya. Dan ini sekali lagi terjadi di akhirat. Ya. Adapun di dunia tidak. Allah Azza wa Jal tidak dapat dilihat di dunia. Allah hanya akan dapat dilihat di akhirat. Kemudian yang kedua soal turunnya Allah ke langit dunia. Dan Syekhul Islam menegaskan bi ghairi kaifin tanpa perlu ditanyakan bagaimana turunnya. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hal ini. Di antaranya yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya idza baqiya thuluthil lail Allah Rabb kita akan turun ke langit dunia pada setiap malam di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah akan berfirman, "Hal min da'in fa'ajibhu?" Adakah orang yang berdoa di saat itu? Kalau ada tentu aku akan mengabulkannya. Wahal minta ibin faatubu alaih dan adakah orang yang bertaubat pada saat itu tentu aku akan menerima taubatnya. Wahal min mustaghfirin faagfirullah dan adakah orang yang meminta ampun kepadaku pada saat itu jika ada niscaya aku akan mengampuninya. Wahal min sa'ilin fa'utihi dan adakah orang yang meminta sesuatu kepadaku di saat itu, kalau ada tentu aku akan memberikannya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai keterangan yang jelas bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bahkan dalam riwayat lain di tiga waktu, di sepertiga malam pertama, di sepertiga malam kedua, di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Ini menjadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Apanya yang turun? Ahlu sunnah wal jamaah meyakini yang turun adalah zat Allah azza wa ya. Bukan rahmatnya. Karena tidak mungkin kalau yang turun itu rahmatnya kemudian mengatakan jika ada yang berdoa pada waktu ini maka aku akan kabulkan doanya. Jika ada yang minta ampun pada waktu ini maka aku akan mengampuninya. Jika ada yang bertaubat pada waktu ini maka aku akan menerima taubatnya. Rahmat nggak mungkin mengatakan seperti itu. Sehingga yang turun adalah Allah Azza wa Jal. Zatnya. Bukan sifatnya, bukan rahmatnya. Gak perlu ditakwil ya. dan bighairi kaifin tanpa harus ditanyakan bagaimana turunnya ini hal yang harus selalu kita ulang-ulang ya. Ketika kita menemukan keterangan bahwa Allah nazala, Allah nuzul, Allah turun, jangan sekali-kali terbayang di benak kita bahwa turunnya Allah itu seperti turunnya seseorang dari atas ke bawah ada yang pakai tangga, ada yang pakai lift, ada yang loncat langsung ciu ke bawah. Ini makhluk. Jangan disamakan dengan turunnya Allah Azza wa Jal. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar. soal ayat atau hadis tentang sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jal, bagaimana cara kita menyikapinya, sesungguhnya sudah cukup dengan satu ayat itu tadi. Laisa kami syai'un wa huwa samiul basir. Selamat sudah kalau kita punya keyakinan yang seperti ini. Maka kata Syekhul Islam sekali lagi bi ghairi kaifin dengan tanpa perlu mempertanyakan bagaimana turunnya Allah azza wa jal. Ya. Al-imanu bihi wajibun mengimaninya adalah sesuatu yang wajib. Ya. Wal kaif majhul, sedangkan soal bagaimana bentuknya ini sesuatu yang tidak diketahui. Karena Allah tidak menjelaskan, tidak mengabarkan kepada kita bagaimana turunnya. Allah hanya mengabarkan kepada kita bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Itu saja. Maka cukup sampai di situ. Tidak perlu mengotak-ngatiknya. Ya. Nah. Tidak perlu memikirkannya karena akal kita tidak akan pernah bisa sampai. Akal kita tidak akan pernah bisa menjangkaunya zat Allah Azza wa Jal, sifat Allah Azza wa Jal terlalu agung, terlalu besar untuk bisa kita pikirkan dengan akal kita. Ya. Zat Allah, sifat Allah Azza wa Jal penuh dengan kesempurnaan sementara akal yang kita miliki sifatnya terbatas, tidak sempurna. Ya. Jadi bukan tempatnya akal dalam hal-hal yang berhubungan dengan zat Allah dan sifat-sifatnya. Yang selamat adalah al-iman, wat taslim, wal qabul. Beriman, menerima, berserah diri. Nah, ini jalan yang selamat. Tidak mentakwil, tidak mentahrif, memalingkan maknanya, apalagi mentaktil meniadakannya nah oleh ya Allah billah Bait yang ke-11 Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan wa uqirru bil mizani wal haudi alladhi arju bi anni minhu riyan anhalu Wa uqirru bil mizan, kata Syekhul Islam, aku meyakini adanya mizan, timbangan pada hari kiamat. Wal haud dan adanya haud telaga alladhi arju yang aku berharap bi annani minhu rayyan anhalu yang aku berharap dapat meminum airnya. Kembali di bait ini, Syekhul Islam menegaskan tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah dan ini menjadi akidahnya soal keberadaan apa al-mizan dan al-haw ya. soal keberadaan al-mizan dan al-haud Di dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal waznu yawma idhil haq. Wal waznu yawma idzinil haq. Dan al wazn timbangan pada hari itu adalah sesuatu yang nyata ada. Pada hari kiamat, pada hari akhir. Kemudian di surat Al-Qari'ah juga dengan jelas bisa kita pahami. Allah menyatakan fa amma man thaqulat mawazinu huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang ringan timbangannya, maka tempatnya adalah neraka, hawiyah. Nah, Apa yang ditimbang? Apakah amalan-amalan seluruh hamba, seluruh manusia? Atau berikut jasadnya? Ada yang mengatakan jasad dan amal manusia ditimbang, ada yang mengatakan amalnya saja. Ala khilafin fihi. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini, namun yang pasti amalan adalah salah satu yang akan ditimbang. Ya. Pada timbangan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Nah, Itu sekilas soal timbangan. Kemudian berikutnya al-haul. Al-haud adalah sesuatu yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah keberadaannya. Telaga Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam atau haudun Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nabi menjelaskan tentang sifat-sifat daripada haudnya ini. Panjangnya, kemudian lebarnya. Beliau mengatakan bahwa tuluhu panjangnya haud ini wa ardahu dan lebarnya haud ini sama persis dengan e, masirat syahrin jarak seseorang melakukan perjalanan yang menghabiskan waktu satu bulan ya. itu soal panjang dan lebarnya haud beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam soal airnya Beliau mengatakan bahwa ahla air haud itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ya, lebih manis daripada madu wa asyad bayadhan minal laban, lebih putih daripada susu. Ya. Man syariba minhu syurbatan, siapa yang meminum dari air telaga walaupun satu teguk la yadma'u ba'daha abadan tidak akan pernah merasakan kehausan setelah itu selama-lamanya ya ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita imani ahlu sunnah wal jamaah semuanya mengimaninya dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah salah satu akidahnya adalah mengimani al-haud Beliau mengatakan uqirru bil mizani wal haud. Aku meyakini mengimani adanya mizan timbangan wal haud dan haud. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan innalikulli nabiyyin haud. Setiap nabi itu memiliki haud. Dan haud Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini lebih spesial. Karena semua berharap bisa meminum airnya. Syekhul Islam mengatakan arju bi annani minhu riyan anhalu. Aku berharap agar aku dapat meminum air yang ada di haud Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu kita semua juga berharap ya seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di haud Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dapat meminum dan merasakan airnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.